Nun sewu Bapak Ibu misale nggih niki misale. Jenengan donga ten Allah. Pun dangu sangat lek donga nang Allah. Ya pun netepi syarat-syaratnya donga mustajabah. Pun lawas lek nyuwun ten Allah. Tapi dongane mboten ninggal dikabulna Allah, penyuwunane mboten diparingi Allah. Eh, ngoten niku jenengan aja sedih, aja susah, aja cilik ati, aja putus asa. Mboten dikabulna donga jenengan dening Allah. Niku bukan berarti Allah benci kalian jenengan, mboten. Boten segera diparingi penyuwunan jenengan kali Allah. Durung karuan kok mergo Allah geting kali sampean. Boten. Kadang-kadang justru Allah sayang karo sampean. Allah cinta karo sampean. Mula dongo sampean ora dikabulno, mula penyuwunan sampean ora diparingi, bukan karena Allah benci, tapi karena Allah cinta sampean. Mulane gak dituruti. Hmm, mesti bantah mesti. Wong pageng mosok. Lah nek cinta kok gak dituruti nggih Bu nggih. Nah, mesti sampean de pikiran ngono. Ibu. Ibu. Cinta itu kan gak selamanya harus selalu menuruti, sayang. Sayangnya sing rambut tai wong. nuruti terus sih kadang-kadang orang mergo cinta kok ngelulu. Gak nuruti. Bisa jadi itu bukti dari cinta. Oke, Ibu nek kepingin mantep kula paringi contoh bahwa gak nuruti orang mergo benci tapi mergo cinta tolong dijawab pertanyaan kula ibu ibu cinta kalian putrane napa mboten bapak-bapak cinta kalian putrane mboten hmm wong lanang kene iki ganteng-ganteng tapi bisu eh pisan gas tak baleni ibu ibu bapak pirang piyambak to jenengan. Mulane kula ngaji seneng karo wong wedok ya ngono. Wong wedok ibu-ibu nek ditimbali sekeco kok lek mangsul ibu dalem. Bapak, hei. Jangan salahkan Pak, meskipun saya menghadap ke sana, tapi saya lebih sering memperhatikan sebelah sini dan sebelah sini. Soalnya jujur aku lek nyawang berenik, karo nyawang merono, semangat aku. nyawang mrene iki blenek asline. Saking ane kursi tepak madhep mrene. Pangapunten iki kula ngaji mboten saged bengok nemen. Soale luwe kula. Lha kula niki mau asli, Bu. Mantun subuh sare kan kula nduki wau dalu setengah tiga langsung subuh mantun subuh sare kedap tangi geragaban kuatir telat kan wis gak ngopi, gak sarapan. Aku mikir wis gak sarapan, mosok engko ning kono ya dikai mangan dhisik wong jarake adoh. Pikiranku. Lah wong Bojonegoro Kediri iki adoh ya, eh, Jombang Ngoro kene iki adoh ora karuan. Aku mesti aku yakin mesti tekan kon kok dikai mangan dhisik. Soale adoh. Bareng aku teko mudhun mobil dikawal banjar seweneng aku. Wis mangan iki. Mangan iki. lungguh no kono ya Allah garing lalu kata ngono lah apa aku ada digiring merono bareng aku langsung nih kono munggah ginyo ngomong aku dia wer wer gak karuan ngapun ten nih luwe saya suwe ngeki ngejer tuh buku lo apa medun sih mangan sih ngono Huh. Bon. Wis jarno tak empete. Pokok sampean semangat nggih. Alah. Ibu, eh, tak paringi contoh bahwa tidak diberi bukan karena benci, tapi justru karena cinta. Mohon maaf Pak Yai, di tengah-tengah acara mohon makan dulu. Boten di tengah-tengah acara mohon dibacakan sholawat untuk minta sodakoh pengunjung guna melanjutkan pembangunan musola. Hmm, ora tiga sarapan saya dikon ngamen. Matur suwun panitia atas pemeloroan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Bon. Uh, kula paringi contoh bilih tidak segera diberi bukan karena benci tapi karena cinta. Kula baleni Ibu. Ibu cinta kalau putrane mboten? Bapak-bapak cinta putrane mboten? Pasti namanya orang tua sayang ke anak, cinta ke anak pasti. Kalau ada orang tua yang nggak sayang anak, kalau ada orang tua yang nggak cinta anak, itu orang tua gendeng namanya. Mesti saya ki bapak ibu kula takon, jenengan umpama dua anak terus alit seumur pitung tahun nyuwun ten penjenengan jaluk ditumbaske sepeda motor kira-kira ditumbasakan apa mboten Bu Ditumbasakan apa mboten Bapak kenging apa kok mboten ditumbasakan? Hm, kok gak ndek duit iki masalahnya duitnya ana Bro ora kaya sampean gak tau ndek duit ngono duit ono anak anak EDW jaluk nukok ke sepeda motor karo nang sampean lha kok gak sampean no apa mergo sampean gething kalih anak apa mergo sampean benci kalih anak boten justru mergo sampean sayang anak Justru mergo sampean cinta anak, mula permintaannya gak dituruti. lo anak saya cilik umur pitung tahun jaluk nukono sepeda motor kok dituruti. Iki wong tua gak sayang anak, wong tua gak cinta anak, mencelakakan anak namanya no tenan tumpai karo anake jalan raya gelek numpak ngebut banter gas ditarik pol weng brus oe oh, emodiar eh. ya, modiar anakmu mulane ini gak dituruti nek dituruti bahaya paham paham tak jaluk wong pageng jombok Ngoro dan sekitarnya. Umpamon jenengan kudu sadar, ikhlas, diterima kanti legowo. Misalnya jenengan wis suwi lek ndonga Allah, nyuwun dan Allah, njaluk suge. Tapi kok mboten dituruti karo Gusti Allah, ora didadekno sugih, pancet melarat ae. Aja susah, iku tandane jenengan dicintai Gusti Allah. Soalnya wong sing potongan model koyok jenengan-jenengan iki, umpama didadekno sugih, jenengan ora kuat, keberkan donya jenengan malah mencret. Oleh karena itu nikmatilah kemelaratanmu, oke? Okay? Soalnya paling pas yo melarat ngene iki sampean. Sama nek sugih ngono bahaya. Wong sampean sek melarat ta medite ra karuan. Apa maneh didadekno sugih? Jenengan medit napa mboten? Mboten coba mangke takjak solawatan sodakoh cariah niki oleh biro Nek oleh akeh berarti ya wong kene loman-loman, nek oleh mok titik berarti ya medit-medit.